Alhamdulillahilladzi لله الذي أعلى شأن العلم ورفع أهله درجات والصلاة ala على Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Mukhtasar Fardhi Talabil Ilmi karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajur yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Beliau berkata, "Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu suatu sifat yang sangat diperlukan oleh seorang ahli ilmu, oleh seorang penuntut ilmu, serta sifat yang sangat pantas untuk mereka genggam. Untuk mereka genggam erat-erat adalah sifat rendah hati, sifat tawadhu. Sifat ini jika dilihat dari penuntut ilmu akan tergambarkan pada dirinya, akan tergambarkan pada semangatnya. Seorang yang rendah hati akan tetap semangat dan tidak malu untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang berada di bawah mereka, sebagaimana ia tidak malu mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih tua ia juga tidak malu mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Ia akan menerima kebenaran dengan cara yang baik. Ia akan bersyukur kepada Allah atas ilmu yang ia dapatkan kemudian ia akan berterima kasih kepada perantaranya. Dan kerendahan hati ini juga akan terlihat ketika para penuntut ilmu itu semangat untuk bertanya kepada guru-guru mereka. Dan ada dua hal atau ada dua sifat yang menghalangi seseorang bertanya kepada para ulama untuk menghalangi mereka bertanya kepada guru-guru mereka dari hal-hal yang belum mereka fahami yaitu sifat malu dan sombong. Dua ini adalah perusaknya. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, La ilma mustahyin wala mustakbir. Orang pemalu dan orang sombong tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Jika seorang penuntut ilmu memerendahkan hati di hadapan para ulama, di hadapan guru-guru mereka, pasti mereka akan dicintai. Pasti mereka akan mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Akan tetapi, jika mereka sombong dan menampakkan diri bahwa ia tidak butuh kepada ilmu mereka, maka guru-guru mereka pun juga tidak akan simpatik kepadanya. Bahkan mereka kurang suka memberikan faedah dan pelajaran kepada orang-orang yang seperti itu sifatnya. Adapun kerendahan hati tawaduknya seorang ulama adalah dengan ucapan syukurnya kepada Allah dan dengan kerendahan hati di hadapannya, maksudnya di hadapan Allah dan ia tahu bahwa Allah telah memberikan kepadanya kelebihan khusus, telah menjadikannya salah seorang pewaris nabi dan ia tahu bahwa manusia sangat butuh kepada ilmunya, maka ia akan merendah dan akan berakhlak di hadapan para muridnya. Dia tidak akan merendahkan, dia tidak akan meremehkan murid-muridnya dan ia akan memberikan saran-saran serta trik-trik agar para muridnya bisa belajar dengan baik. Dan jika seorang ulama, seorang guru, seorang pengajar bisa memiliki adab seperti itu, pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan pasti Allah akan bikin manusia cinta kepada mereka. Umar Ibn Khattab berkata, pelajarilah ilmu, pelajarilah adab ilmu, ketenangannya, kesabarannya, dan rendahkan hati kalian kepada guru-guru kalian, dan guru-guru kalian hendaknya jika rendah hati kepada kalian. Janganlah kalian menjadi orang yang angkuh kepada ilmu, karena kalau kalian angkuh dengan ilmu kalian, pasti ilmu itu tidak akan bisa mengalahkan kejahilanmu. Orang yang telah memperhatikan berbagai hal yang telah disampaikan ia pasti akan mendahulukan ilmu yang wajib terlebih dahulu dan pasti ia akan bersabar dengan segala halangan dan rintangan dalam menggapainya dan yang akan melakukan hal itu adalah orang yang memiliki kecemburuan atas agamanya ia lebih cemburu kepada agamanya daripada kepada jiwa dan hartanya Hal tersebut dimiliki oleh orang yang berilmu lagi berakal. Dan harta yang paling berharga, modal pokok seorang mukmin adalah agamanya. Ia tidak akan pernah meninggalkannya. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, kita sekarang berada pada suatu masa yang sangat banyak fitnah serta cobaannya dari berbagai sisi pandangnya. Jika seorang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keikhlasan, tentu mereka tidak akan bisa menghempaskan fitnah-fitnah tersebut dan pasti mereka akan hancur lebur. Allahu a'lam.